مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما الحديث وفي الحديث ما وما قل kafa khairu mimma kathura wa alha Magalla wa kafa apa yang sedikit dan mencukupi khairun lebih baik mimma kathura wa alha daripada yang banyak tapi melupakan. Galilun yakfika khairun min kathirin yutghik sedikit tapi membuat kamu cukup sehingga kamu tidak memerlukan bantuan orang itu lebih baik daripada banyak yang membuat kamu menjadi orang yang dolim durhaka kepada Allah eh? innal insana layatqa an ra'ahus taghna manusia itu melampaui batas merasa dirinya sudah wah hebat dia tidak perlu sekalipun dengan Tuhannya. Hati-hati kalau demikian. Karena itu jangan tertipu, jangan seperti tak labah. Pingin luar biasa, tetapi ternyata menjadi orang yang tertipu. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan menipu kamu kehidupan dunia. Jangan menipu kamu penipu ulung al-gharur yakni asyaiton. Hah? Dunia itu menipu, setan itu menipu. Sedikit tapi membuat kamu cukup, cukup dalam arti tidak sampai kamu itu menjadi orang yang menunggu rahmat dan bantuan yang lainnya. Itu lebih baik daripada banyak tapi membuat kamu lupa kepada Allah Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. hey, orang-orang beriman, jangan membuat kalian semuanya lupa cinta terhadap anak, senang dalam bekerja urusan pekerjaan daripada berzikir kepada Allah, baik zikir kepada Allah, zikir atau taat atau salat Siapa orang yang sampai terganggu zikirnya kepada Allah karena urusan harta dan keluarga, maka itu orang yang merugi, artinya masuk neraka. Taib. Wa syarrul ma'dzirati hina yahdurul hina yahdurul maut. Syarrul ma'dzira. Paling jeleknya uzur. Hah? Ketika hadir mati. Orang itu kalau punya alasan Ketika dia masih sehat punya alasan itu jelek Mampu tapi dia Bawa macam-macam alasan untuk tidak melakukan Itu jelek Nanti yang paling jelek ketika mau mati Dia akan mengatakan Aku tobat ya Allah dia akan menyatakan, ah, Rabbi akhirni ila jaring garib, Ya Allah, tunda sebentar, fa'asaddaga wa aku minas supaya aku sedekah, supaya aku jadi orang yang soleh. Ini udur yang paling jelek ini. Bahwa alasan-alasan yang paling jelek, jelek. Ana lupa, anak sekarang sadar, anak ana baru sekarang menyesal, anak percuma, syarrul ma'adirah. Sejelek-jeleknya orang itu membawa alasan ketika sudah hadir mati dalam keadaan sekarat. Sebelumnya itu sadar, berubah. Karena itu dikatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu selalu menghisap dirinya. Iya, nanti lagi aku mati ya. Umurku udah sekian ya. Kalau kedua dalam mati kalau aku nggak beramal. Kalau aku tinggalkan hartaku untuk anak-anakku jadi fitnah. Padahal anakku anak nggak ngelihat rajin sholat lima waktu padahal anakku anakku aku menyaksikan anakku tidak juga dia rajin baca Al-Quran tapi aku tinggalkan harta jangan-jangan nanti dibuat beli narkoba jangan-jangan dibuat zina jangan-jangan loh itu dipersiapkan dipikir sebelum nanti Israel datang ah taib Wasyarrun nadama yaumal qiyamah. Paling jeleknya penyesalan nanti dari kiamat. Semua menyesal nanti dari. Tapi kalau menyesal di dunia jadi tobat. Menyesal di akhirat percuma. Hah? Apa? Eh, ya laitana ya laitakunna nasma'u. Hah? Lau kunna Ya, lau ah, ah, lau kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau seandainya ya dulu saya mau dengarkan ya, saya mau berpikir ya, kami tidak mungkin menjadi penghuni neraka. Kalau seandainya ya, udah. nggak pakai seandainya-seandainya. Hah? Nyesel kalau di akhirat nggak diterima oleh Allah. Kalau nyesel di dunia, dia bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul khataaya al-lisanul kadzub. Adamul khataaya paling besarnya kesalahan-kesalahan al-lisanul kadzub, lisan pembohong. Kadzub katsiral kidib. Banyak bohong. Astagfirullah, bohongan astagfirullahnya. Atubu ilallah, bohongan tobatnya. Baca Quran bohong. Kenapa? Yang dicari piala misalnya nih. Dagang bohong, sumpahnya bohong. Ini wah, Ini adzamul khotoya. Karena itu lisan ini bahaya. Terjadinya fitnah karena kebohongan. Terjadinya penipuan karena kebohongan. Kezub karena kan jujur. Hah? Orang yang bohong tadi itu akan merugikan dirinya sendiri. Orang yang jujur itu akan manfaat sampai di akhirat. Yawma yanfa'us sadigina sidguhum kata Allah. Di hari kiamat itu hari yang akan memberikan manfaat kepada orang yang jujur kejujurannya di atas dunia. Yang benar kalau ngomong. Ha, alisanul kadub itu a'dhamul khotoya Wa khairul ghina ghina nafas sebaik-baik kekayaan kekayaan jiwa. Hmm, al ghina bi kathratil ard. Innamal ghina ghina nafas. Bukan kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Hmm, dapat rezeki sedikit alhamdulillah. Dapat banyak tambah syukur. <clears throat> ada seseorang ibadah di Masjidil Haram lagi sholat Harun al-Rashid waktu itu sebagai khalifah sebagai amirul mukminin dia masuk Masjidil Haram perhatian sama orang Harun al-Rashid itu sekeliling bagi-bagi kelihatan orang ini banyak ibadah lagi dia tengah berzikir ada Ka'bah dikasih duit ada di mukanya dia di sejarahnya dia berdiri dibuang itu duit dikepaskan itu sejadanya jangan mengganggu ibadahku dengan dunia dia tetap ibadah berzikir akhirnya Rosyid kaget biasanya orang seneng ya diciumi tangannya kalau dikasih duit banyak ini jadi Amr Akhirnya Rosyid yang milih. Betapa mulianya yang membuang, betapa hinanya yang mengambil kata Harun Rasyid. Akhirnya Harun Rasyid tanya, ini siapa ini? Kok nggak sama dengan yang lainnya? Nggak taunya Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim eh, eh, eh, bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir. Ah, itu orang eh ternyata huh, yang kaya itu adalah kekayaan jiwa huh? nahnul muluku hakikatan wasiwana mulukun la alat tahqiqi mereka itu seakan menyatakan yang raja itu siapa sih yang raja perlu duit itu raja perlu biaya banyak itu raja yang raja itu perlu didukung sama rakyat itu itu tah yang mulia itu yang mulia itu adalah orang yang bebas. Orang yang tidak perlu dengan yang lainnya. Orang yang cukup dengan yang Allah berikan kepadanya. Itu raja. Kalau masih perlu, itu berarti masih tergantung dengan yang lainnya. Karena itu menyatakan, menyatakan kamilah raja yang sebenarnya. Ada apa orang-orang itu? Itu boneka-boneka raja. Boneka-boneka raja. Wah, dalam permainannya aja Arjuno. Tapi ternyata setelah itu dia masuk peti. Dia terkuasai dengan dalang. Begitulah juga itu pemimpin-pemimpin sekarang itu. Itu Arjuno wayang itu. Sebenarnya dia itu digerakkan oleh dalang-dalang, orang-orang yang konglomerat atau orang-orang yang berpo, ada kepentingan politik itu semuanya boneka-boneka yang raja beneran orang yang tidak perlu bantuan orang yang bebas dirinya para ulia Allah orang dekat kepada Allah itu raja beneran itu hmm, di presiden menteri gubernur itu boneka semuanya itu kenapa karena dia sebenarnya bukan orang yang bebas tetapi orang yang terkekang Paham? Baik. Wa khairuz zat at-taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Wa khairuz zat at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Kenapa? Kalau bekal duniawi itu dalam kehidupan dunia, itu pun dalam kehidupan dunia kadang-kadang enggak diperlukan kadang-kadang tidak diperlukan. Malah kadang-kadang harus dibuang, harus dihindari. Contoh, naik kapal laut, banyak beban, bekal-bekalnya dikurangi, dibuang. Enggak boleh dipertahankan. Kalau enggak tenggelam semuanya. Yang paling bagus bekal itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Karena itu diperlukan sampai ada di akhirat. Di dunia perlu, di akhirat juga per perlu karena takwa itu adalah bisa menghasilkan saadatud darain. Keberuntungan dunia sampai akhirat. Di dunia rizki lancar dengan bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'alhu min yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah semua urusannya ketemu solusinya dan rezekinya akan lancar kesulitan akan menjadi gampang hah wa ya yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra itu di dunia urusan agama dosanya diampuni wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra dosanya diampuni pahalanya gede urusan agama, urusan kemuliaan, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang menyelamatkan nanti ada di akhirat juga takwa. Wa im wa minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqau. Semua orang bakal harus meniti jembatan Sirat dan akan banyak orang yang <coughs> Berjantuan masuk neraka aku Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa surga disediakan sudah oleh Allah bagi orang yang bertakwa wa uzlifatil jannatu lil lil muttaqin karena itu takwa itu sebaik-baik bekal fokus sama takwa ojo dunya fokus sama tak takwa dunia dunia dunia dunia untuk apa inti dunia Faham? secukupnya kamu ambil selebihnya takwa kepada Allah SWT eh, sehingga harta lebih bisa jadi amal ibadah Hah? bisa jadi ibadah, ibadah karena dibentukkan takwa karena itu adalah bekal yang paling bagus nggak mungkin kamu akan bawa alpatnya kamu ada di akhirat nggak mungkin kamu akan bawa sertifikatnya kamu ada di kubur nggak mungkin kamu akan bawa hartanya kamu nanti menghadap kepada Allah ah, justru takwanya kamu yang akan dinilai oleh Allah Walakin <clears throat> walakin yanaluhu taqwa min minkum kata Allah Subhanahu wa taala ah Ba'din wa ra'sul hikmah makhafatullah in kepalanya hikmah. Ya. Yang paling penting daripada hikmah al-ilm makhafatullah, takut kepada Allah. Karena itu kalau ada orang tambah ilmunya kok nggak takut sama Allah, tambah maksiat. <laughs> Ini orang tambah jauh dari Allah. Jadi bukan karena debatnya, bukan karena mengerti kitabnya, takutnya sama Allah itu dihitung. Itu Rasul hikmah. Nah, karena itu Allah mendefinisikan orang yang ngerti itu orang yang takut. Innama Allah min ibadil ulama. Kalau nggak takut kepada Allah itu masuk neraka dia ulama usuh, ulama penjahat. Kalau ulama usuh itu disebut ulama penjahat. Nah, hanya sekedar dibuat mana itu ngawur. Ini ada fatwa baru. Hilang nggak ente? Fatwa lokalisasi itu nggak nggak dosa. Boleh. Ini edan ini. Nah, ini dibilang ulama. Ini sudah nggak karuan ini sudah yang demikian ini. Ngewur. Dibayar kemudian menjual belikan agama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ngikut gini. Ini ngelama ini bukan ulama ini. Syayatin. Ya, penjahat dia. Menggunakan kedok ilmu agama hanya sekedar untuk cari materi. Penjahat itu. Nanti orang-orang yang demikian ini akan masuk neraka lebih daripada penyembah berhala. Beneran itu. Nah, karena itu nggak usah ngikut yang demikian. Nah, karena itu Rasul hikmah makhafatullah. Nah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah di, di, diberi hikmah berarti telah diberikan kebaikan yang banyak hikmah tadi itu adalah yang membuat kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khairu ma wagara fil qulub al yaqin dan sebaik-baik apa yang bersemayam di hati yaitu keyakinan. Yang paling bagus bersemayam dalam hati manusia adalah keyakinan. Al yaqinu wal iman kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Nah, nggak ada sedikit pun keraguan terhadap Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berharga, bukan rencana-rencana tadi itu. Bukan cinta dunia, bukan cinta kedudukan, cinta dolar, bukan kekasihku ada dalam hatiku. Bukan itu yang paling berharga. Istriku, anakku dalam hatiku. Ya, bukan itu. Yang paling berharga dalam hatimu itu al-yaqin. Bukan itu al yakin itu yang paling berharga dalam hati dalam hati kamu wallahu a'lam